Nah, saya ini berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa ono definisine? Hukumnya pangeran. Terus kue apa ngasal lobby dari Imam sapi Muridnya yo ya barang sebalik loh, jangan murid dhisik gue ngalir ngalim Imam sapi misalnya ilmu ini songo, muridnya ilmu ini pitu. Orang koyo kue aku nih orang dhisik gue mau kajak sidik ngono ae. Mulane kadang-kadang guru mati terus muridnya memperkenalkan diri di madhab diri berkuah kacek sak jengkal, loh. Kalau sampai kan gak iso ngadeg ke madhab dewi. Gus Bak mau sini jalan, Gus Bak kapundhut tak tak mau tafsir Bedowi. Jajal lah nak wani. Nara kowe diguyu tikus. Terus gue ngorek tafsir apa? Bedowi. Wah, ini marah ya jane. Nak wani. Wani sing ngaji loro iku mbok bayari lah, gak gelem bayari ra gelem. Eh, ngono. Imam Syafi'i saking ngalimu, ono sing muridnya sing Laukanal maniu fi nafsi iron. Kalau hafal takbir ini, karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniu fi nafsi Laka Lakana fi makrojihi ma jisu. Muridnya ya pinter, orang sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi hima ma jisu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makrojul. baul. Lewat jalannya apa? Ya, ya suwi Bos. Misalnya zakar berang sendi. Umumnya umumnya, kira kira deh Kayak biasa ngukuri bro. Lu kayak ini inap wala stasi minal hak, barang hak orang usah. Kira kira umumnya. Kuipat berarti liwatnya ya suwi toh. Wis barang cair liwat. lo lagi ya misalnya ono apem kena kan, Uya Mustafa sret sekian 00, sekian detik we langsung mutanat. Iku liwate suwi loh Mani liwat makhrajul itu kurang detik. Iku berarti di lo bukan magar mengukur ya, bos. Dia itu nih sok khusus. Kira sih, kira akan mentolong. Biro, Kira sih, biro centi. Lah iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani iku kan cair. Lewat dalan kira-kira nemu yang mana sisa-sisa yang sebuah suci ini kan pucuk edo <laughs> Kira-kira najis terus. Najis. Tapi ulama ijma nak mana ibu? suci. Nah, ya terus dibantah muridnya, laukan al mani yutohiron lakana fi makroji yuto fi majrohu najis ibu. Kalau betul mani itu suci, tapi proses keluarnya tetap mengeluarkan barang Wah Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridnya ngamuk. Ya tapi ya seneng, roh muridnya alim ya seneng, tapi ya ngamuk. Ulama muda di sini ngamuk terus, seneng gitu terus. Tapi ngamuk sih menang kalah ngamuk. tapi ya seneng roh muridnya pinter, tiba nggak bantang ini gitu. <laughs> Perkorotok. Mau samina watokna perkara paham. Imam Syafi'i terus dukung, masyhur. Ya justru iku nunjukno kudrohe pangeran. Allah iku kudro ngelola barang suci songko barang najis. Terus Imam Syafi'i mau ayat tuh Wa lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa jamil labanan khalisan sa'iqal disari Saiki onok susune sapi, onok susune unta. Iku ayo ya dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu susu ya lewat proses. Ono sing ambek teknok pengiran susu, ya lewat proses najis. Ono sing tetap najis rupane uyo. Ya kepen panjen pangeran kuwasa ki ora usah kecangkeman. Muridnya nggih Artinya kan nyata coba sapi ku sapi ku ngelola apa coba? Ono sing tetap uyuh, tetap tarik, tapi ono sing jadi susu. Ora susunya sapi kok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono? Ya mergo Allah kuwasa. Lah iku sing dadi mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Mulane ora usah anggap Indonesia ku togut negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno garang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya sing ngene iku. Mimbeni farsiu wadah. Kowe kancanan ngomong fase, malah dadi atimu apik. Kok syukur kok kowe rapati fase. Kayak kancan wong alim kadang mari hasud, wong kok enak ngono dicucuki dihormati ya orang mesti dunia ku kabeh ora. Kadang kayak kancanan wong fasik, syukur mergo kowe luwes oleh dibanding. Karena di kancanan wali dicucuki wong akeh untuk salam templek pe malah tuh Dunia ku ora mesti kabeh. Mereka butuh pengelolaan pikiran. Mulai seperti yang bukan libal kulub sabit kolbi ala dini. Kalau di konco sing sok suci, nak rawang ayu ku merem merem, rawang elek gak. Tanya be aku kan malah dosa ku kiai latihan yang ngeli ku. Maksudnya piye Gus? Lah rumah samu dulu wong elek terus ra dosa, mergo jare nak elek uga nafsu. Nak ayu nafsu dadi nek merem nak rawang ayu tok nak rawang elek ora tanya. Saya wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu iku gelo to. <laughs> Gelo lah gelakno wong dosa to. Dosa dadi kowe nak delok wong ayu dosane sawar, nak delok wong elek dosane kenyek. <laughs> Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kulo yen nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancaran Gus, ora gelem kancaran kiai gede. Ini tanggal kulo. Gus jenengan biasa kancaran Gus Gus gede. Kulo kan ya akrab ya Gus Gus gede. Meskipun mbak rakyat-rakyat ini ya tambah akrab, Kodoh akrabnya lah kulo Tak anggap kaulan di pengirang. Lagi aku kok apa yang ngandani tak Nah tak kok orang tak jawab. Wong itu aku, aku, cangkeman. Nah yang ngandani tak kandani. yang ngreswan aku ya, aku cah dalem. Cah lebih wis wireng gudu wis Tukang gawano tase kadang yang nak sowan tukang gawano gawanane nak sowan aku. Dia ini gue, pokoknya wong cilik terus, nanti kulo halus. Ada sopo ke kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan bus gede kan kan wani ngongkon. Jangan-jangan kue oportunis. Astagfirullah, wis kliwat Jadi kita ini tetap dedu. So, misalnya kancanan Mustafa terus jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nah, aku kancanan Gus Zofur, Gus Kamil kena tak kongkon. Nah, nak ngono perhitungannya kan aku on baru. Misalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh era kena dikongkon kongkon Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Uang orang sangono, kancanan sak dure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan nong cilik terus niatnya memper budak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane mengani ora gampang. Mulane kula sanut takdir wae. Aku ora tau nyeleksi wong. Buan kula. bertiga ketiga menawa pangeran kenal, kenal ora yo ya wis terserah makam kula wis ngoten pun muradan wala takut. Jadi ini penting ini jenenge ngaji, mergo dunia kurang mesti. Kadang ke kancanan yang saya menteri, menteri wak wong top, top pejabat, dadekne kowe khas. Kancanan wong sing lumpuh, dadekne kowe kepengin amal. Jadi ke kancanan wong lumpuh malah kepengin amal, kancanan menteri gue toma. Apa ini? Apa kancanan wong lumpuh? Mergo gue duwe inspirasi amal, sementara ke kancanan bupati malah kepinginnya toma hmm, entuk. Jadi mental Toma sampai mental ngamal apa itu? Tapi nak ke kancanan mau lumpuh terus mau kancanan bupati susu ya hasut. Hasut itu ya. Eh. eh, lah sana takdir aja buka bersama ya melo. Malah marah mulai <laughs> udah Tapi harus satu Toma. Ngomar mulai kok ngedok. <laughs> ya itu yo Toma. Taruh kesimpulan. Duh, buka bersama tok <laughs> nganti takut takuan iki liyane. Lah mungkin itu lebih nih Kelakuan kok do ngono. Akeh sing kelakuan ngono ngene. Akeh to. Kok ada sing muni kuwe lho. Saya juga bukan di sepura pengira. Tapi yang jelas, kalau setuju Imam Syafi'i pengiran rasa bohong warai. Karena tadi ngelola hati gue gak Lu masyur, gue kancaran nong fase, kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancaran nong soleh, malah gue kepengen hasut dreng. Masyur, gue gak ada cerita banyak lo tentang itu. E, suatu saat ya Hamid Pasuruan tuh kan terkenal wali lah, tentu yang tamu banyak, sing aturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasut, kok enak dia terkenal wali, senyalami beli agen yang memberi banyak. Eh, Sangat saya mutasil karena saya diceritani bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Muhammad. Karena memang beliau masih misanan sama bahasa, misanan terutama. Mungkin saya aja menangi tapi saya tidak paham, menangi tapi saya tidak paham. jadi sama Mbah itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasut tadi datang ke beliau, e, mungkin karena beliau muka syafa tahu kiai ini hasut. Enak yo ya, iya, jadi wali gue enak, duit akeh. <laughs> Jadi paham itu malah tiga cok, duit akeh mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy, Roman itu. Ya kene dibuli ngono wis kasut sing hasud dene wis tenang ae. Terus kon gowo banyu sak gelas penuh, gelas penuh. Moga mlampah-mlampah mbek kula, tapi syaratnya gelas niki jangan betor oleh kocak. Jadi numpak mersi mbek gowo gelas peker oleh kocak. Jadi wati hati banget, dijak mubung pengalunan. Bareng bar apa? Penak numpak mersi wong. Boten penak mergi cukup. <laughs> Terjadi Pak Hamid, Podo, aku uang parak pangeran, itu, yo jogo parakku pangeran, orang jogo duit, masamu perak tapi.